wabarakatuh Waduh Kurang semangat ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gitu dong Jangan kayak orang mati lampu bu melempem. Bu kita seragamnya sama nih ya. Janjian ya. Dari pengajian mana nih Bu? Daerah mana? Oh Pondok Gede. Pondok Gedenya mana Bu? Jatirahayu. Aku agak gelap nggak ngerti dah. <laughs> Pokoknya Pondok Gede lah dekat asrama haji ya. Ya saya taunya itu deh. Saya semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Kita sapa dulu ibu-ibu sini ya Bu ya. Nanti manyun. <laughs> Assalamualaikum Bu. Seragam semua kompak cantik-cantik lagi. Dari pengajian mana ini? Daerah Oh, Cibubur, Cibuburnya mana? Jalan Antokanto. Oh, RSK. Oh, iya deh Bu. Sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Kita sapa pemirsa dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pemirsa Sia TV One, Titi Angkagu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Cici Kirani kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini, tentunya di Titian Kolbu. Dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas manusia sebagai makhluk spiritual. Bersama dengan Ustadz Osman Sihab yang siap untuk menemani kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. <laughs> Jangan loyong itu dong Ustaz. Iya udah kejadian badan. <laughs> Baik ibu-ibu. Sehat Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah dingin ya Ustaz ya Alhamdulillah ya, <laughs> subuh-subuh Iya subuh-subuh iya. dingin Iya nih Ustaz Alhamdulillah kita ketemu lagi bersama ibu-ibu yang sudah ada di sini Terima kasih atas kehadirannya Ibu ya Nah e, pemirsa makhluk kita sebagai manusia ciptaan Allah Hamba Allah pasti berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya Bu bedanya manusia sama makhluk lain apa Bu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Berdapat bonus kiring satu <laughs> Ayo, siapa yang bisa? Ah nggak ada mic-nya ya? Pastinya perbedaannya adalah punya akal ya Ustadz ya. Terus kalau misalnya manusia itu diwajibkan untuk beribadah. Kalau hewan enggak. Berarti kalau yang enggak beribadah Nah, bukan saya yang ngomong ya, tadi saya yang ngomong. <laughs> Iya, Ustaz silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya haturkan salam Islamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-insan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sangat unik. Pertama, periode masanya saja sudah lain dengan yang lainnya Allah ciptakan manusia dari alam arwah, kemudian alam zur, yaitu alam bibit. Dari alam bibit dipindahkan lagi ke alam janin, dari alam janin dipindahkan sekarang ke alam dunia, dari alam dunia dipindahkan lagi ke alam barzah, dari alam barzah dipindahkan lagi ke alam akhirat. Itu suatu yang sangat luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan terhadap manusia Itu yang pertama, bedanya dengan makhluk yang lain Yang kedua, tidak ada sesuatu makhluk yang paling Allah muliakan penciptaannya kecuali manusia Bahkan riwayat-riwayat hadis banyak sekali bahwa manusia ini lebih mulia kedudukannya dari seluruh makhluk Allah tapi manusia pula bisa lebih rendah dari seluruh makhluk Allah di dalam Al-Quran <coughs> mohon maaf maklum pagi-pagi bu di dalam Al-Quran Allah mengatakan Laqad khalaqnal insan fi ahsani takwim ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk Kemudian kami akan campakkan dia asfala safirin derajat yang paling hina sekali Illa kecuali dia beriman kepada Allah dan beramal saleh Nah, kita lihat manusia. Apa sih yang dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia? Ali bin Abi Thalib Amirul Mu'minin bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana tentang manusia dan makhluk yang lain?" Nabi menyatakan, "Malaikat dihiasi akal oleh Allah." Hewan dihiasi syahwat oleh Allah. Manusia dihiasi akal dan syahwat. Kalau akalnya mengendalikan syahwatnya, maka dia lebih mulia dari seluruh makhluk Allah. Tapi kalau syahwatnya yang mengendalikan dirinya, maka dia lebih hina daripada seluruh makhluk Allah termasuk hewan. Akan tetapi di tempat yang lain bahwa manusia ini unik. Dia diciptakan ada akalnya, ada fitrahnya, ada ruh wa nafaktu fihi min ruhi. Allah tiupkan ruh. Ada tiga. Tapi ada lagi nafsu, syahwat dan tabiat. Jadi tiga lawan tiga. Kalau nafsunya, syahwatnya, tabiatnya mengendalikan ruhnya, mengendalikan akalnya, mengendalikan fitrahnya, maka Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am balhum adal faulaika humul ghafilun. Mereka bagaikan hewan ternak bahkan mereka lebih rendah dari hewan ternak. Nah oleh karena itu manusia ini derajatnya tinggi sekali. Ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj maka terdengarlah azan kemudian komatlah Jibril maka Rasulullah mengatakan ya Jibril silahkan menjadi imam apa jawab Jibril ya Rasulullah semenjak kami ya Rasulullah diperintahkan untuk sujud kepada ayahmu Adam maka kami tidak mampu lagi untuk berdiri di depannya manusia. Itu derajatnya manusia. Begitu tingginya manusia. Tetapi Waman asbaha fi yaumihi libutunih butunihi faqima hayati ma kharja min batunih Kalau manusia yang begitu tinggi derajatnya lebih mulia dari para malaikat, lebih mulia dari seluruh makhluk yang Allah berikan, kalau seandainya dia hanya memikirkan untuk perutnya saja, maka harga dirinya sama dengan yang keluar dari perutnya tadi. Berarti sungguhnya manusia itu paling sempurna diciptakan oleh Allah ya Ustaz iya, ya. betul. Nah tapi kadang kita sendiri sebagai manusia itu yang istilahnya menjatuhkan harga diri kita sendiri betul. ya bukan orang lain. Ada satu ayat Al-Quran, hmm, hmm, hmm. Mbak Cece, ya. Ustazah Cece. Amin, Alhamdulillah. <laughs> يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك Hai manusia Apa yang membuat kalian menjadi sombong di hadapan Allah Sedangkan Rabbukal Karim Tuhanmu itu maha bijaksana, maha baik Allah itu. Diadakan engkau dari tiada menjadi ada. Setelah ada, dia sempurnakan engkau. Yang tadi itu penyempurnaannya. Fisiknya aja bagus kan iya. begitu Bu? Iya ya kan? Fisiknya luar biasa dan semuanya keindahan. Setelah itu Allah berikan keseimbangannya yang sangat luar biasa. Bukan sampai di situ saja dan bentuknya, coraknya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, iya. Ustaz, karena kita akan lanjutkan ya Baik. tentang Ustaz. Islam sebagai manusia sebagai makhluk spiritual. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu. Insya Allah. manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk lainnya dan juga diberi akal, pastinya kita selalu senantiasa harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Cara bersyukur kita lain-lain misalnya dengan satu selalu mengucapkan syukur alhamdulillah. Itu pun wujud ibadah juga ya Ustaz ya. Berkomunikasi dengan Allah pun salah satunya adalah dengan kita sholat lima waktu, sholat wajib kita lima waktu dan ada lagi zikir cara kita bersyukur kepada Allah sebenarnya Ustaz memang uh, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan kita pun wajib beribadah itu memang salah satu komunikasi kita ya dengan Allah Bismillahirrahmanirrahim hmm. sebagai makhluk yang paling mulia hmm. makhluk yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah harus ada komunikasi kepada Allah tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah nah pengabdian kepada Allah yang diutarakan dalam Al-Qur'an ada hablum minallah dan hablum minan nas bagaimana kita mengutarakan rasa syukur kita kepada Allah rasa apa namanya kita rindu kepada Allah, kita cinta kepada Allah. Nah, itu dengan kita membersihkan fitrah kita sehingga betul-betul kita merasakan kenyamanan ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula bukan kita membersihkan diri kita dengan sholat, puasa, zakat, haji akan tetapi Rasul mencontohkan bagaimana pula hablum minan nas. Nah, kita ketika hablum minan nas kita baik, itu menandakan hablum min Allah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang yang sholat ibu-ibu tapi hablum minan nasnya tidak baik, Nah ini na'udzubillah min dalik Sholatnya Masya Allah luar biasa Malam dia sholat Kemudian pagi-pagi Ngutang gak bayar-bayar Nah itu tanda daripada gagalnya makna solatnya bukan solatnya tapi makna solatnya karena jiwa kita ini punya ruh bu solat pun punya ruh ruh solat itu inna solat tanha anil fahsyai wal munkar sebagaimana solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar maka itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ya. Subhanallah. Ini ada yang mau nanya nih ya, Ustaz hubungan dengan tema oh, iya. kita pagi ini. Silakan Ibu. Ada yang mau nanya di mana? Ya, dari Cibubur silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Munawaroh dari Cibubur. Sesuai dengan tema ya Ustaz. Yang saya ingin tanyakan perlakuan manusia seperti apa yang lebih rendah dari hewan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ibu-ibu, uh, ibu-ibu tahu kucing? Tahu nah, oh ya, alhamdulillah. Kalau kucing itu maaf ibu-ibu, kalau mencuri ikan di atas meja dia lari. Iya. Oh lari ya bu ya, karena dia malu ini haram bu. Tapi manusia bu kadang-kadang diberikan akal oleh Allah Allah berikan kesempurnaan dia Tapi kalau mencuri maaf bu, panggil pengacara <laughs> untuk bela dirinya. Nah itu lebih dari kucing ibu. <laughs> Kucing kalau habis makan ikan dua, dia bertahak, dia tinggal bu, selesai. Kucing makannya sehari sekali bu. Kita sehari berapa kali bu? tiga kali subhanallah Belum kita ya iya kita lebih dari kucing berarti iya, iya baru nyadar ya iya, iya lagi baik Ustaz ini ada yang dari Pondok Gede mau nanya ya silakan iya. Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Majelis Taklim Pondok Gede ingin bertanya Pak Ustadz Iya Apakah benar tanda apakah benar bencana alam tanda-tanda eh, komunikasi Allah dengan makhluknya? Itu saja. Iya. Subhanallah, di dalam kehidupan ini ada tingkatan-tingkatan manusia. Kalau orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hmm. dia semakin dekat, semakin banyak informasi yang dia terima namanya para nabi Allah, mhm. para anbiya Allah, mhm. para aulia Allah, as-salihin. Ada getaran-getaran perasaan yang Allah berikan kepada dia. Mhm. Nabi mengatakan ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Hati-hati dengan perasaan seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Saya mau tanya ibu, jangan jauh-jauh ibu-ibu di sini kalau anak kecelakaan kita merasakan nggak? Iya. Nah, iya kan? Firasat. Ada satu firasat yang sangat luar biasa. Wah, suami juga begitu bu, punya firasat kalau istri bohong bu. iya, makanya jangan bohong sama suami. Nah, bukan oh, istri oh, bukan. pak, iya iya bu, iya iya. Tenang Di aja bu. Tenang. Alhamdulillah ya. Yang menonton juga enggak seperti itu. Ya. <laughs> Di daerah mana itu ya? Wallahu <laughs> Mungkin di dunia yang lain. Iya. Nah, saya ingin katakan bahwa manusia semakin jauh, semakin maaf ya Bu, hmm. semakin manusia itu mendekatkan cahaya, semakin terang segala sesuatu. Di sana Bu, waktu tadi subuh itu gelap Bu. Hmm, hmm, Kalau ada baterai terang nggak Bu? Terang. Nah, iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendekat diri kepada Allah Semakin segala sesuatunya itu bercahaya betul, betul. Semakin jelas mm-hmm. Bahkan kita berperasaan yang baik dan yang buruk mm-hmm. Allah subhanahu wa ta'ala mm Ula'ika ala hudam min rabbihim Wa ula'ika humul muflihun Allah berikan dia petunjuk Petunjuk apa? Macam-macam petunjuk Allah berikan dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi mengapa hewan itu peka? Karena hewan dapat informasinya dari siapa? Iya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi, Bu. Nanti mm-hmm. jam 10 pagi, jam 11 iya. nggak tahu. Mm-hmm. Ibu kalau tahu ibu misalnya mau meninggal besok, ibu gila sebelum meninggal. <laughs> Ya, nah oleh karena itu ketika orang-orang salih itu tahu dia mau meninggal kapan dia persiapkan betul-betul dalam arti kata dia tidak tahu. Dia betul-betul memang dia sedang men, ingin berjumpa dengan sang kekasih. Ya Hidup ini mohon maaf Bu. Hidup ini hanya menanti kita dijemput hmm. atau dipecat. Mm, ngantri gitu. Ya? Ngantri, ya? iya. Hmm, hmm, ada yang dipecat, hmm. ada yang dijemput. Ada wa ilaihi turja'un, dikembalikan. Ada irji'i, kembalilah engkau. Alangkah indahnya kalau kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Hanya Bu jangan langsung mentang-mentang ngantri gitu terus saya nggak mau ikut antri ah, bunuh diri deh jadinya <laughs> Ustaz enggak usah iya. bilang. Iya baik. Nah Ustaz berbicara mengenai komunikasi kita kepada Allah itu kan tadi tidak hanya uh, doa ya pasti uh, kita sholat, berzikir gitu. Nah kalau misalnya hati kita terus ingin sekali Ustaz selalu mendapat cahaya dari Allah gitu atau berkomunikasi gitu. Maksudnya saya lagi ngobrol nih dengan Ustaz ya, tapi tapi ingin gitu dalam hati la ilaha illallah la ilaha illallah bisa nggak sih Ustaz? Rasul hmm. sallallahu alaihi wa alihi hmm. wasallam menyatakan ya. Rasul menyatakan hmm. kalau seandainya hati ini bersih hmm. mungkin setiap perempatan jalan malaikat turun untuk bersalaman kepada kita. Ya Allah. Permasalahannya hati kita ini maaf Bu. Hmm, Di dalam diri manusia ini ada empat penyakit hati. Satu penyakit yang didasari dengan sifat setan mm-hmm. itu yang menghijab hati kita mm. sehingga kita tidak bisa berkomunikasi kepada Allah. Mm. Apa sifat setan? Sombong, mm-hmm. dengki, iri hati. Mm-hmm. Ya kan? Orang yang beli mobil kita yang nggak bisa tidur. <laughs> Iya. Nah, yang kedua, sifat hewan, tamak, iya. rakus tidak tahu halal dan haram itu pun yang menghijab hati kita yang ketiga kebuasan mengintimidasi orang dengan lidah ngomel-ngomel luar biasa ibu walaupun ibu cantik tapi kalau lidah nggak bisa dikontrol suami bisa setruk sebulan paham bu nah, oleh karena itu kecantikan manusia itu di lidah hmm. jamalul mar' ati filisaniha itu sabda Nabi kecantikan seorang wanita itu di lidahnya kalau lemah lembut ya Allah yang mau ke kantor nggak jadi bu hmm. subhanallah karena lemah lembutnya istri itu iya, nah iya. tiga ini sifat yang negatif dari manusia dalam hatinya hmm. yang keempat as-sifatul ilahiyah sifat-sifat Allah yang ada pada diri manusia Pemaaf dan lain Nah kalau sifat-sifat ilahiyah ini ada Itu zikrullahnya nikmat Nyambung Nyambung Ya kan begitu Kalau orang udah kenal nyambung nggak Bu? Iya Nyambung Kalau nggak kenal bego-begoan kan iya. gitu Sulalit Iya <laughs> Kalau udah kenal lihat aja senyum aja udah girang Bu Jangankan ketemu orangnya lihat genteng rumahnya jadi girang <laughs> Betul Nah itu sudah apa? Iya. Sudah ada frekuensinya hmm. seperti hmm. itu. Hmm. Ya. Nah, jadi hati ini walaupun tidak dalam salat kalau alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila hmm. subhanaka faqina adzabannar orang-orang yang dalam keadaan dia bertasbih, berdiri hmm. mengingat kepada Allah, dalam duduknya mengingat kepada Allah, dalam berbaringnya mengingat kepada Allah. Bukan sekedar itu saja, tapi dia berfikir tentang alam semesta ini menunjukkan tentang wujudnya Allah iya, Subhanahu Maka dia katakan, "Rabbana ma khalaqta hadza Ya Allah, Engkau tidak pernah menciptakan segala sesuatu sia-sia. Iya. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu-Ibu yang pastinya tidak sabar ingin bertanya lagi. Kita akan klik dulu ya Ibu ya. Ya Ibu ya. Bisa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali dengan pertanyaan dari Ibu-Ibu. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dan tadi ibu-ibu yang hadir di sini yang dari Cibubur dari Pondok Gede sudah tanya ya mengenai tentang seorang yang mempunyai keimanan atau spiritual ya Bu ya. Dan pastinya kita ingin hidup ini selalu bermanfaat dan berharga ya Ustadz ya, menjadi orang yang cerdas Nah cerdas di sini maksudnya Ustaz bagaimana sih untuk kita bisa itu tadi tidak menjadi mumazir hidup sia-sia dan insya Allah pun kalau Allah memanggil kita kelak nanti Bu ya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaannya satu menit jawabnya tujuh jam. <laughs> Alhamdulillah. <clears throat> bagaimana hidup ini hmm. intinya mendapatkan ridha Allah yeah. Subhanahu wa hmm. taala. Hmm itu cita-cita seluruh kaum muslimin mm -hmm. menginginkan redaknya Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Satu saja yang terbaik bagi kita adalah perbekalan takwa. Mm. Karena yang lainnya kita tidak akan bawa. Yeah. Jadi kalau kita kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah, mm -hmm. itulah yang dapat menjadikan kita derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, nah, ibu-ibu untuk mendapatkan derajat yang tinggi ini kan enggak gampang. Mm-hmm. Ya kan bagaimana kita ini berupaya dengan semaksimal mungkin mm-hmm. ya kan meninggalkan belajar yang lain untuk kita bertahap naik jenjang spiritual mm-hmm. sehingga kita ini betul-betul menjadi manusia-manusia yang bermanfaat hidup di dunia ini, tidak mubazir. Iya, iya. Mohon maaf Bu, hmm. ada orang yang umurnya 70 tahun Bu, sholat enggak main catur aja udah gemeter-gemeter. <laughs> Nauzubillah min min dalik seperti itu. Hmm. Ya kan ada yang umurnya 75 tahun, sholat enggak. Hmm. Ya kan mainnya di mall aja, Masya Allah keliling-keliling. Nah oleh karena itu Allah berikan kita modal bu hmm. Umruka Rasumalika Umurmu adalah modalmu Berniagalah kepada Allah dengan hmm. sebaik-baiknya hmm. Jangan kita berniaga dengan sesuatu yang merugikan diri kita di iya. dunia dan akhirat hmm. Tapi berniagalah kita dengan sebaik-baiknya ya. Agar kita mendapatkan apa? Keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Baik, Ustaz Subhanallah. Iya, Bu, ada yang mau bertanya lagi silakan. Oh ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marini dari Cibubur. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, eh, apakah benar orang yang depresi atau eh, sakit jiwa itu kurang berkomunikasi sama Allah? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu hmm. alaihi wasallam ada datang seseorang, Bu. Ya Rasul. Dia sedang tertawa-tawa. Beberapa orang ini hmm, hmm. datang kepada Rasul tertawa-tertawa. Ya Rasulullah, kita habis melihat sesuatu. Kata Rasulullah, apa yang kalian tertawakan? Ya Rasul kami tertawakan orang gila hmm. Mungkin dia dari stres, setruk Belum stop ya gila dulu bu. <laughs> Ya kan setrip dulu iya. Baru apa stop kan begitu Jadi stres Setruk Strip Nah begitu Baru stop kan begitu <laughs> Nah dia tidak bu Dia tertawa-tertawa mengguling-gulingkan dirinya di pasir Kemudian dia nangis Di saat itu pun dia tertawa lagi Dia Ya Rasul kesian mereka Dia itu gila ya Rasul Siapa yang gila? Itu ya Rasul yang tertawa Yang itu yang bengong itu Nabi mengatakan Kalau dia dikatakan gila Sebetulnya dia tidak gila Dia hanya terkena musibah Kata Rasulullah hmm. Kalau dahulu sebelum kena musibah Itu dia orang baik Mudah-mudahan Allah masukkan ke surga dengan Amin. tanpa hisapnya Subhanallah tapi kalau dia depresi, dia gila itu karena ada sesuatu dosa yang lalu Mudah-mudahan dengan penderitaan ini Allah hapuskan dosa-dosanya Kalau begitu ya Rasulullah siapa yang gila? Mhm. Mahwal hakul majnun Siapa yang hakikatnya gila ya Rasul? Mhm. Nabi menggambarkan ada orang yang berjalan di muka bumi Allah Menikmati nikmat dari rizki Allah Tapi dia tidak pernah sujud di hadapan Allah Itulah hakikatnya orang yang gila kata Rasulullah Ha huwa hakul majnun Itulah yang sesungguhnya orang gila mm-hmm. Jadi ibu mohon maaf tadi Jadi Orang yang depresi itu mungkin saja dia kekurangan komunikasi kepada Allah, mm-hmm jiwanya yang kosong. Ya. Maaf ya Bu, rumah kalau kosong ditinggal setahun rusak Bu. Rusak. Oh rusak, Alhamdulillah. Itulah jiwa Bu. Jiwa yang jauh dari zikrullah, hmm. yang dari istighfar, dari doa, dari sujud kepada Allah. Maka bagaikan rumah yang kosong, siapa saja bisa masuk dan bisa merusaknya. Ya, Alhamdulillah jangan sampai karena itu rumah yang bagus ya, serta dalam hati kita selalu zikir ingat Allah ya Ustaz iya, ya. Iya betul subhanallah. Baik. Nah, Ibu ada mau bertanya lagi silakan? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Rasulullah bersabda di dalam hadis yang artinya manusia yang paling sempurna imannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Hmm. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana kita memperbaiki agar kita memilih akhlakul karimah karena tidak sedikit orang Islam namun akhlaknya sedikit pun tidak mencerminkan iya. akhlak yang Islami. Iya. Itu pertanyaan dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf dengan ibu siapa? Ibu Tanti Wahyuni. Ih, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Ibu. Iya. Memang Ibu Islam itu punya tiga katalog Bu. Ada tauhid, ada syariah, ada akhlak. Jadi tiga ini three in one. Nah oleh karena itu tadi saya katakan seluruh ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah pasti ada pesan moral, akhlak. Berarti kalau ibadahnya dilakukan pesan moralnya tidak, itu para ulama mengatakan tandanya dari ibadah itu yang tidak diterima Allah. Hmm. Allah min dzalik. Misalnya seseorang itu pergi haji tapi hajinya tidak meninggalkan fusuk, tidak meninggalkan jidal, tidak meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah. Berarti dia tidak dapat apa-apa, Bu. naudzubillah. Nah, saya ingin katakan, Bu, di depan saya ini ada catatan saya karena saya kurang apa, saya catat ini, Bu. Al-Imam Ali Zainal Abidin membagi akhlak manusia ini mohon maaf bu bagaikan hewan katanya. Na'udzubillah. Ada yang bergambar seperti asadun, singa. Imam Ali mengatakan asadun mamlukud dunia yuhibbu kullu wahidin minhum an yaghlib wa la yughlab. Macan itu yang menguasai segala sesuatu sifatnya dia itu kayak macan menguasai segala sesuatu segala sesuatu dan dia ingin menang dan dia tidak ingin dikalahkan itu macan bu yang kedua Imam Ali Zainal Abidin mengatakan ad-di'ib di'ib itu serigala apa itu serigala tujarukum dia adalah bisnismen hmm. kalau dia beli barang orang dia celak Hmm. Tapi kalau dia jual barangnya, dia puji-puji. Hmm. Nah, banyak nggak kayak gitu, Bu? Banyak. Oh, subhanallah. Yang ketiga dikatakan as-sa'lab musang. Siapa itu sa'lab musang? Maaf ya, Bu, mungkin termasuk jangan kita termasuk di sini. Mereka itu yang menjual agama mereka. Hmm, dan mereka mengatakan sesuatu hmm. yang tidak ada dalam hati mereka. Hmm. Mereka bisa berbicara tentang nasihat yang baik, hmm. tapi mereka tidak menjalankan apa yang dikatakan oleh apa? Daripada lidah mereka. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan As-Sa'lab, ini Musa. Yang keempat Al-Kalbu. al kalab itu bukan serigala tapi anjing. Hmm. Apa sifat anjing? Kalau sama tuannya dia manja. Hmm. Kalau sama orang lain dia gonggong, Bu. Hmm. Nah, ini munafik. Hmm. Depan tuannya manja, senyum, Masya Allah. Di belakang itu dia akan gonggong orang lain. Tetapi kalau diberikan sesuatu dengan untuk memenuhi perutnya, dia akan berbalik. Hmm. Kedua sebelum terakhir, Nabi uh, Imam Ali Zainab mengatakan al-hindir, maaf babi. Hmm. Haula muhannithun wa asbabuhum la yadfa'una ila fahisyah illa jabu. Mereka ini bagaikan maaf babi. Hmm. Apa itu babi? Tempatnya kotor, Bu. Enggak pernah babi itu di tempat yang bersih. Aduh ada manusia yang seperti itu kata Rasulullah. Hmm. Diajak ke tempat baik susahnya setengah mati. Iya, iya. Tapi kalau diajak ke tempat yang kotor, mau. Oh, Senang banget. Mm -hmm. Ada lagi yang satu lagi adalah syah kambing yang bagus. Mm. Nah kita ini mungkin kambing bu Kambing tidak makan kecuali sesuatu yang baik Karena kambing kalau injek makanannya Dia nggak mau makan hmm. Subhanallah hmm. Bagaimana kita hidup di zaman sekarang Di antara macan di antara yang lain-lainnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat manusia. Iya, nauzubillah min iya. Berarti Ustaz, berarti istilahnya sifat manusia dengan apa yang tadi Ustaz utarakan ya dengan hewan sendiri itu banyak persamaan sebenarnya Ustaz. Ya. Betul, betul. Tinggal bagaimana kita bisa memilih mau enggak disamakan dengan Oleh yang karena itu. Karena itu Al-Qur'an mengatakan ulaika kalaan an'am, mereka hmm. bagaikan hewan ternak. Iya, iya, iya. iya. Bahkan iya. lebih rendah, iya. dari hewan. Mengapa ya Allah? ulaika humul ghafilun karena mereka lupa ya lalai dari fungsi hidupnya lalai bahwa dia derajat yang tinggi dia hmm. campakkan dirinya iya, iya. naudzubillah moga-moga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang lalai itu ya Bu ya, ya golongan orang yang lalai ya pastinya kita ingin selalu berusaha untuk mengingat Allah agar apapun yang kita lakukan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik pemirsa kita akan juga dengan kesimpulan dari Ustaz Osman tetap bersama kami di Titian Kolbu insyaallah Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dan Alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir nih Ustaz ya Dan ya. apapun yang kita lakukan istilahnya kita tidak ingin sama dengan yang namanya hewan atau makhluk lainnya Karena kita diberi akal, pikiran yang pasti kita harus berusaha untuk menjadi orang yang pintar dalam arti kata pintar beribadah Memacu semangat ya Ustaz ya untuk kita selalu pintar beribadah Jangan menghilangkan kesempatan yang Allah berikan hanya sekali usaha hidup ya Ustaz ya Harus kadang harus ada pendapat gini ya hidup kan istilahnya cuma sekali ya ya udah puas-puasin aja deh ibadah mah nanti aja Ustaz kalau udah tua eh maaf ya Bu <laughs> itu semua ya Bu ya kita pengennya sederhana ya Ustaz ya Alhamdulillah eh, tua kita Alhamdulillah Allah berkahi mencapai ridho Allah dan insya Allah menuju ya tadi itu ya Bu ya Usnul Khotimah baik Ustaz kesimpulan apa yang harus kita ambil tidak menjadi orang yang merugi itu Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran menyatakan Wal as Innal insana lafi husrin Innal insana lafi husrin Illa alladhina amanu Wa amilu salihat Watawasaw bil haqi. Wa Innal insan Wal asunggu kecil sekali kita ini Innal insana lafi husrin Sungguh manusia itu rugi rugi dia hmm. bukan rugi modal bu hmm. waktu yang dia lewati hmm. dia rugi sia-sia nggak dapat apa-apa maka itu Al-Quran mengatakan wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ada hari di sana nanti orang yang tertunduk hina di hadapan Allah sekarang Bu kalau Ibu lihat itu di hakim di mahkamah kalau orang yang tertuduh pakai baju koko, yang tadinya nggak pernah pakai baju koko, pakai baju koko, pakai pici terus duduknya tenang luar biasa. Itu masih di dunia Bu. Wujuhu yauma idzin Nanti ada orang-orang yang ma ya Allah, dia tertunduk malu di hadapan Allah. Hina sekali. Mengapa ya Allah? Amilatun nasibah. Dia berbuat tapi sia-sia yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a mereka mengira bahwa perbuatan mereka baik padahal Allah tidak terima sedikit pun naudzubillah min nah kembali lagi kalau begitu bagaimana illalladzina amanu kecuali ada rasa iman kepada Allah rasa malu kepada Allah rasa rindu kepada Allah rasa takut kepada Allah bahkan rasa cinta kepada Allah illalladzina amanu wa amilus Tafsir mufassirin mengatakan wa amilus salihat termasuk bukan iman saja, amal yang saleh, amal yang penuh dengan akhlak. Amalnya, sholatnya ada akhlaknya seperti itu. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling kita memberikan nasihat dalam yang hak dan saling juga kita memberikan nasihat dalam kesabaran mm-hmm. karena kita tidak akan mencapai satu hak mm-hmm. tanpa kesabaran mm-hmm. sabar dengan hak satu paket Nabi Muhammad sabar 13 tahun untuk begitu dahsyatnya perjuangan beliau bima sabaru karena mereka mendapatkan kesabaran yang penuh luar biasa. Nah, di dalam surah Al-Furqan Ibu, Allah menggambarkan orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah dengan 12 sifatnya dan Allah mengatakan lima sabaru karena kesabaran mereka. Dengan sabar insyaallah ya Ustaz kita insyaallah ibadah pun juga harus sabar juga pak, sabar harus Waduh subhanallah. Ya, subhanallah. Iya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan uh, Ustadz Osman menerangkan tentang bagaimana kita perbedaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yaitu manusia lain dengan binatang. Ya. Alhamdulillah tapi sebelumnya nih, saya eh, terima kasih pada ibu-ibu yang sudah di sini ya. Terima kasih banyak ibu ya. Salam untuk keluarga hati-hati di jalan. Terima kasih juga ibu-ibu yang dari Cibubur. Itu tetangga saya berarti. <laughs> terima kasih bu ya. Dan terima kasih juga pada pemirsa atas kesetiaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian kolbus setiap hari Senin sampai dengan Jumat setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, menuntut ilmu suatu kewajiban tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Siti Kirani beserta Ustadz Osman dan kru yang hadir di sini mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.